Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lumratul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan nafahullah. Diperhatikan dalam kitabnya halaman 216. Halaman 216. atau apa halaman 214 halaman 214 bagian atas itu yang tidak punya kita dengarkan ya ini pembahasan penting seputar apa seputar pembahasan takfir mengkafirkan jangan sampai sembarangan karena kalau kita mengkafirkan sembarangan kembali ke diri kita sendiri eh, atau menuduh orang fasik ternyata nggak benar kita pun akan fasik juga terkena apa balasan dari itu nah kita lihat Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah yang punya kitab istimak ya halaman 214 cetakannya sama. Wala nukaffir ahadan min ahli kiblah bi dhanbin wala nukhrijuhu al Islam bi amalin. Artinya diperhatikan dan kami tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahli kiblah, dari kalangan kaum muslimin kami tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahlu kiblah itu maksudnya kaum muslimin. bin dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini dosa apa namanya? Dosa besar. Jadi orang muslim mukmin kalau berbuat dosa besar itu nggak bisa dikata kita kafirkan. Paham ya? Tapi dia apa? Mukmin berkurang keimanannya. Itu ahlus wal jamaah. Kalau di akhirat bagaimana? Jangan kita lewati. Pelaku dosa besar di akhirat bagaimana? Di surga atau di neraka? atau tergantung kehendak Allah Taala? Eh? Tergantung kehendak Allah Taala tahta masyriatillah Beda dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Ingat-ingat. Khawarij dan Mu'tazilah mereka sepakat pelaku dosa besar kekal di neraka. Itu Khawarij Mu'tazilah. Ngeri atau tidak Mas Fajar? Ngeri kan? Nah, itu. Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Ahlu sunnah mengatakan di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a adabahu wa insya'a ghafaralahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Ingat-ingat ini. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki untuk mengampuni, akan diampuni. Untuk pelaku dosa besar. Pendapat Khawarij dan Mu'tazilah tadi apa pendapatnya? Pelaku dosa besar kekal neraka atau tidak? eh, kekal neraka menurut khawarij dan mutazilah eh, kekal neraka menurut murjiah murjiah wajib masuk surga perhatikan menurut murjia pelaku dosa besar wajib masuk surga ya, ini paling kaidah ini gagal paham nggak bisa lagi Menurut Murji'ah, pelaku dosa besar wajib masuk surga. Kenapa wajib? Karena orang ketika beriman itu nggak perlu pakai amalan. Amalan nggak pengaruh sama sekali imannya. Imannya tetap sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Versi Murji'ah ini. Jadi pahami. Sehingga kalau imannya sempurna di mana tempatnya? Kalau imannya sempurna berarti tempatnya di mana tempatnya? Nazil. Kalau orang imannya sempurna di mana tempatnya? Surga wajib kata Murji'ah. Allahul musta'an. Jadi bedakan. Karena Murji'ah mengeluarkan amalan dari definisi iman. Orang beriman nggak perlu nggak perlu amalan. Cukup dia mengatakan la ilaha illallah atau cukup mengatakan la ilaha illallah dan meyakini, tapi amalan nggak perlu katanya. Allahul musta'an. Makanya Murji'ah terbagi menjadi berapa Murji'ah? Terbagi menjadi berapa Murji'ah? Tiga saja itu? murjatul fukaha, murjatul Jahmiyah. murjatul Karamiyah. Tiga-tiganya ini mengatakan amalan nggak perlu. Kadang-kadang cuma orang awam dinasihati, Pak, mabuk itu haram, Pak. Judi hak itu haram, Pak. Walaupun kayak gini, Mas, yang penting kan hatinya, Mas. Katanya. Ya enggak, ya. Yang penting kan hatinya. Mabuk-mabuk mendem kayak gini mas. Yang penting kan hatinya. Jadi mereka mengatakan yang penting di dalam hati. Amalan nggak perlu. Allahul Musta'an. Itu keliru ya. Kita baca bawahnya itu atau sambungannya. Kata lima menukudama Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wala nukhrijuhu al-Islam bi'amalin." Dan kita tidak mengeluarkan orang muslim dari keislamannya dengan suatu amalan dosa besar yang dia lakukan. Mafhum? Sebelum kita masuk pembahasan, kita lihat kalam Syekh Saleh Fauzan pendek itu perhatikan. Qala Syekh Saleh Fauzan syarahnya itu. Hadhihi mas'alah mas'alah takfir. Ini permasalahan takfir pengkafiran. Enggak boleh sembarangan bahaya. Wa hiya mas'alatun khatirah. Ini permasalahan yang berbahaya. Wa muhimmatun jiddan, tapi penting. Permasalahan berbahaya tapi penting khususan fi hadzal zaman alladhi iltabasa fihi al-haqqu bil batil. Terkhususkan di zaman sekarang ini yang mulai tersamarkan antara al-haq dengan kebatilan. Ala kathirin nas di hadapan kebanyakan manusia. Ini hak atau batil tersamarkan. Bisa babil jahli. Sebabnya apa? Karena bodoh. Sebabnya karena kebodohan. Wa kasrati ad'iya'il ilm dan banyaknya orang yang mengaku-ngaku punya ilmu. Alladzina lam yakhudhu ilmahum an ahli ilm penting ini. Orang-orang yang serampangan sembrono yang mereka tidak mengambil ilmu mereka dari ahli ilm, ngambilnya dari medsos, media sosial atau sosmed, sosial media. Kalau duduk langsung di majelis ilmu nggak mau dia. Katanya sekarang udah semua udah mudah di Google ada katanya, pengen yang instan. Sesuatu yang instan itu bisa dimodifikasi, dia nggak tahu. Campur dengan sesuatu nggak tahu dia. Paham ya? Yang paling terbaik adalah hadir di majelis ilmu, ambil dari ahli ilmu, dari kalangan para ulama, ahli sunat wal jamaah, dari kalangan para asatidah, ahli sunat wal jamaah yang sumbernya apa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dipahami dengan pemahaman siapa? Pemahaman para salaf. Tapi untuk memahaminya butuh bimbingan atau tidak? Ya jelas, butuh bimbingan para ulama. Ya? Perlu dibimbing para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan dipahami secara otodidak. Apa itu otodidak? Manis apa pahit? Tidak tahu. Apa itu otodidak? Manis apa pahit? Tidak tahu juga ya. Antum. Antum. Eh, Lutfi. Jadi Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman para salafun saleh melalui bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah bukan dipahami dengan otodidak apa itu otodidak banget Hah? nah pemahaman sendiri-sendiri tapi harus ada bimbingannya makanya kalau orang memahami dengan pemahaman otodidak itu biasanya ngawur sembrono serampangan kafir fasik eh, mubtadi deh, sesat tapi tanpa bimbingan berbahaya para fi. Nah, karena apa? Karena bimbingan para ulama dalam memahami dalil itu diperlukan. Bukan berarti kita apa? Mengatakan para ulama masum tidak. Kita pun tidak masum. Para ulama pun tidak masum. Tapi para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka memahamkan Al-Quran Sunnah sampai kepada kita itu kita perlukan. Maafun ilmu kita minim, perlu bimbingan dan arahan serta apa? Nah, barakallahu fiik pemahaman yang dipahamkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka mengambil pemahamannya dari para salafun salih. Nah, kita lihat sini. Walam yatalaqaul ilma an ahli ilm. Kebanyakan orang mereka tidak mengambil ilmu dari ahli ilm. Kebanyakan orang mereka apa? Tidak mengambil ilmu dari ahli ilm. Mengambilnya dari mana tadi? Mengambilnya dari sekarang medsos media sosial. Kalau hanya membantu tidak masalah, tapi fokus di situ, nggak ada bimbingan, akhirnya apa? Setahun dua tahun sibuk di medsos, masya Allah dia bisa ngotak atik, bisa merogam akhirnya jadi syekhul Islam. Syekhul Islam di medsos dia. Tapi ingat kemarin, nah, kita ingatkan, gurunya siapa? Google. Kalau gurunya Google itu perlu yang namanya kuota. Perlu yang namanya apa? kotak internet. ya kalau internet mah, internetnya mati, listriknya mati, eh? kemudian kotanya habis, Google-nya mati enggak? Otomatis. Ditanya, bagaimana ilmunya? Ntar dulu guru guru kami lagi mati. Gimana? Nah, kalau Allah musta'an. Pastikan ingat-ingat, hadir di majelis ilmu sangat luar biasa. Seberat apapun, sepahit apapun, itu namanya perjuangan. Paham ya? Nah, di situ nanti pertama jauh dia hadir menempuh perjalanan untuk mencari ilmu surga jaminannya. Kedua, para malaikat apa? Meletakkan apa? Sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Tenang gak pikirannya? Tenang pikirannya, tentram. Hatinya. Paham ya? Itu ada. Simple. Kita lihat sini. Lihat bagaimana akibatnya mereka mengambil bukan dari ahli ilm wasaru yukhbituna fi hadzal amr. Ini lihat ini, akibatnya. Akhirnya mereka apa? Berjatuhan dalam perkara ini, bermudah-mudahan mengkafirkan. Fulan bin Alan kafir, fulan bin fulan fasik. Tapi apa? Tanpa dibimbing, tanpa mendapatkan bimbingan dan arahan serta pemahaman dengan pemahaman yang benar yang disampaikan para ulama ahli sunnah wal jamaah hati-hati karena ada hadis yang sahih yang lafadznya apa? Nah barakallahu fiik man qala fi akhi ma laysa minhu faqad ba'a ilaih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya barang siapa yang mengucapkan pada saudaranya yang tidak ada pada saudaranya tersebut maka bisa kembali kepada orang yang mengucapkan jadi kalau dia mengatakan sebulan kafir ternyata enggak kafir kembali ke dia sendiri ngeri kan oleh karena itu diperlukan yang namanya apa Il, ilmu Mahum, ilmu Al-Quran dan as-sunnah. Yang sumbernya dari mana? Antum atau ilmu Al-Quran Sunnah itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahamannya pemahaman siapa? Pemahaman para salafun as Nah untuk mendapatkan pemahaman tersebut perlu siapa? Untuk kita memahami Al-Quran Sunnah dan pemahaman para salafus salih itu perlu siapa? Perlu ulama, eh, ahlu sunnah wal jamaah, eh, perlu guru yang bisa mengajarkan, yang bisa memahamkan sesuai dengan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.